Alhamdulillah, puji, syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kadat Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah tidak pernah memutuskan nikmat-nikmat atas kita. Allah terus memberikan rahmat dan karunia kepada kita. Artinya kita pun tidak pernah putus syukurnya kepada Allah Ta'ala. Karena kita akan menuhi keuntungan dengan syukur itu Allah pasti akan menambahkan nikmat bagi kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syadid. Begitu kata Allah. Kalau kalian syukuri nikmatku, aku tambah untukmu nikmat-nikmatku. Namun bila kalian kufur, sungguh azabku amat pedih. Di antara nikmat Allah yang besar, Allah perkenankan kembali kita untuk menuntut ilmu di malam ini. Pada kesempatan ini, untuk kita mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengingatkan kita agar kita sadar dari kelalaian kita bersama yang sungguh sadarnya kita akan membawa kebaikan bagi kita tentunya. Kesempatan malam ini seperti tema yang disampaikan pada panitia kepada kami adalah kemana arah tujuan hidup Kemana arah tujuan hidup kita ini? Sungguh ya fila barakallahu fikum. Kita harus menyadari bahwa kita ini lahir dalam keadaan tidak mengerti, tidak tahu jalan, tidak mengerti ilmu. Seperti yang Allah beritakan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan kalian manusia dari perut-perut kalian. yakni dari rahim mereka. La ta'lamuna syai'a. Kalian dalam keadaan tidak mengerti sesuatu pun tidak mengenali apa yang ada di sekelilingmu dan apa yang ada di pandanganmu. Waja'ala sam'a dan Allah telah jadikan pada kalian ada pendengaran wal absar, ada penglihatan wal afidah dan ada hati. Ta'allakum tashkurun agar supaya kalian semua syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya kita adalah kita gunakan pendengaran, penglihatan dan hati kita untuk bisa mengenal Allah dengan benar, mengenal agama Islam dengan dalilnya, mengenal Rasul SAW utusan Allah sebagai teladan bagi kita semuanya. Ini adalah harus kita sadari. Demikian pula Allah ingatkan kita. Dalam Al-Quranul Karim suratul Insan. Allah mengkhabarkan hal atana al-insani hinum min dahri lam yakun syai'an madhkura Bukankah telah datang pada kalian manusia satu masa di mana kalian belum ada sesuatu, belum ada rupa, belum ada nama kalian. Kalian masih tersimpan di alam ruh yang kita tidak satu pun tahu di mana penyimpanannya Allah lah yang maha tahu segalanya. Yang kita kemudian kata Rasulullah SAW, Inna ahadukum yujma'u fi khalqihi. Kalian dicipta dalam proses penciptaan kalian di perut ibu kalian oleh Allah Ta'ala. Arba'ina yawman nutfah puluh hari kalian dalam bentuk nutfah. Sperma masih utuh campur dengan ovum wanita punya Kemudian dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam summa yakuna misal dalik alaqatan kemudian dalam 40 hari kedua kalian bentuk alaka segumpal darah summa yakun misal dalika mudukha. kemudian dalam proses 40 hari berikutnya sudah bentuk segumpal daging berbentuk manusia kemudian Allah tiupkan padanya ruh barulah kalian ada kehidupan pun belum ada nama masih di kandungan, belum ada nama kita. Kita belum lihat rupa kita seperti apa, masih dalam proses. Siapa penciptanya Allah Ta'ala yang Allah katakan dalam suratul Imran, Allah dialah yang menciptakan kalian, membuat rupa kalian di rahim ibu kalian sesuai dengan yang Allah kehendaki tidak sesuai dengan maunya orang tua kita, ibu bapak kita, karena mereka tidak punya kuasa untuk membentuk rupa kita. Allah yang mencipta. Maka jangan sombong dengan ketampanan dan kecantikan kita dengan rupa kita. Kemudian Allah katakan, Dia yang mencipta, membentuk rupa kita dalam rahim. Ifayasha sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Dan Allah menghabarkan dia adalah maha perkasa, maha bijaksana. Nah, barakallahu fikum, kemudian Allah tidak menyanyiakan kita. Setelah itu Allah kabarkan, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sungguh kami ciptakan manusia itu dari tetes air yang memancar. Dan Allah ciptakan kita sadar nabtali. Kita semua akan diujinya oleh Allah. Dalam hidup kita nanti setelah kita terlahir ke dunia, kita akan hadapi ujian demi ujian. Taja'alnahu sami'an basira. Allah telah jadikan pada kita sarana. Untuk kita bisa menghadapi dengan baik ujian itu, yaitu Allah beri kita pendengaran. Agar kita mendengar petunjuknya. Allah ciptakan pada kita penglihatan agar kita melihat ayat-ayatnya yang kita berjalan di muka bumi ini bisa menyaksikan ayat-ayat Allah. Tanda-tanda keagungannya. Sehingga ya fila barakallahu fikum sudah Allah katakan dalam suratul Imran. Ya, Allah telah kabarkan kepada kita di mana Allah sebutkan inna fi khalqis samawati wal ar. sungguh kata Allah Subhanahu wa taala dalam Allah menciptakan langit dan bumi waqtilafil laili wan nahar dalam pergantian malam dan siang la ayatin liulil albab ada tanda-tanda keagungan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir makanya renungkan firman Allah pula agar kita tahu tujuan arah kemana kita akan berjalan Allah berikan kepada kita bimbingan ini agar manusia menyadari maka hadirin setelah Allah katakan, Allah ciptakan padamu ada pendengaran, ada penglihatan. Karena apa? Allah akan uji kalian. Dan Allah tentunya tidaklah memberikan ujian kepada kita kecuali sesuai dengan kadar iman-iman kita semua. Atau kadar iman kita masing-masing. Sehingga iwafila barakallahu fikum. Allah katakan Inna hadaina hussabila. Inna hadaina hussabila. Sungguh kami beri petunjuk manusia berupa jalan yang benar, jalan yang terang. Dari petunjuk Allah tersebut, ini Al-Quran, yang dibawa Rasul SAW. Demikian kitab-kitab yang lain bagi umat mereka yang diutus Rasul SAW dengan kitab tersebut. Seperti Taurat, Zabur, Injil untuk umat kaum nabi-nabi tersebut Taurat Nabi Dawud, ya Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Dawud, Injil Nabi Isa alaihissalam. Itu petunjuk bagi umatnya. Begitu alur quran bagi kita. Allah katakan sungguh kami beri manusia petunjuk jalan, kebaikan, kebenaran. Yang kemudian imma syakira wa imma kafura. Apakah manusia itu menjadi orang syukur? Ataukah dia akan menjadi orang yang kufur? Allah akan lihat kalian di muka bumi seperti apa perilaku kalian. Syukurkah ataukah kufur? Ya iafila ya barakallahu fikum. Kita sadari, tanpa petunjuk Allah, kita tidak tahu jalan. Kita tidak akan pernah mengerti jalan. Tidak akan pernah tahu kemana arah yang harus kita tempuh. Padahal sudah Allah katakan, يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي Wahai manusia, sungguh kalian telah bersusah payah berjalan menuju Rob kalian. Dan kalian akan jumpa dengannya. Kita akan berjumpa dengan Allah kembali kepadanya. Sehingga Allah katakan pula, Ihwa barakallahu fikum Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan faahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Renungkan firman Allah Ta'ala yang agung ini. Yang menggambarkan kemana jalan kita manusia. Seperti apa perjalanan kita, jalan apa yang kita tempuh, yang kita lalui. Kita semua sama manusia akan melewati alam-alam berikut ini. Allah katakan bagaimana kalian manusia kufur kepada Allah. Ya? Kok bisa-bisanya kalian mengkufuri Allah? Bukankah Allah telah ciptakan engkau lahir ke dunia yang semula engkau tidak ada? Allah telah ciptakanmu. Yang semula engkau amuat dikatakan mati karena belum ada ruh yang ditiupkan pada jasad kita. Setelah kita ditiup ruh pada jasad kita, barulah kita diciptakan hidup oleh Allah dan terlahir ke dunia. Karena ruh ada pada jasad kita. Ketika berpisahnya ruh dengan jasad mati, kita meninggalkan dunia ini. Maka Allah katakan bagaimana kalian bisa kufur pada Allah semula kalian mati. Tidak ada sama rupa dan tidak ada kalian hidup. Fahyakum lalu Allah hidupkan kalian. Kemudian summa tukum Kemudian Allah mematikan kalian. Summa yuhyikum kemudian Allah hidupkan kembali kalian. Summa ilahi turja'un. Kemudian kepada Allah kalian akan dikembalikan seluruhnya. Jadi ilafila barakulafikum kaum muslimin yang dimuliakan Allah seluruh kita mengalami alam, pertama kita ada di alam ruh. Yang kemudian kita ditiupkan ke dalam jasad ini setelah kita di kandungan ibunda kita 4 bulan atau 120 hari. Dari hitungan yang disabdakan Nabi SAW 40 hari awal, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, baru jasad kita terbentuk, ruh ditiupkan sehingga ada kehidupan. Lalu kita terlahir ke dunia dengan hari kelahiran. Ketika manusia lahir itulah hari perpindahan dari alam kandungan ke alam dunia. Kita masih hidup karena ruh diada dalam jasad kita. Tidak lama sebentar kita di dunia. Dan Allah sudah ingatkan kita dalam Al-Quran di suratul Hasr. Di surat Al-Muluk. Allah sampaikan kepada kita Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manaqibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusur. Kembali Allah Ta'ala ingatkan kita dalam ayat yang agung ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan bumi ini dalam keadaan keras dan tunduk sehingga manusia berjalan di atasnya di gunungnya ataupun di ratanya. Bumi tidak pernah marah, mengguncangkan dan menenggelamkan kita, kecuali dengan kehendak Allah pula. Tunduk bumi kepada perintah Allah. Seperti Allah katakan, Ja'alakumul arda firasha. Allah jadikan bumi ini bagikan hamparan. Kau tinggal di atasnya. Dan Allah perintahkan. Wakulu mirrizkihi engkau makanlah dari rezeki Allah. Engkau makanlah dari rezeki Allah yang Allah siapkan di bumi ini. Baik di daratnya atau di lautnya. Itu rezeki Allah siapkan cukup untuk kalian manusia. Ingat, kalian bukan untuk di dunia. Walaupun dunia segalanya Allah sudah siapkan untuk kehidupanmu. Airnya, udaranya, oksigennya, Begitupun rizkinya dari binatang tumbuhan dan air susunya atau dagingnya. Semua Allah telah siapkan bagimu. Dan Allah perintahkan kau bisa berjalan di arah bumi ini. Mau ke timur, mau ke barat, utara ke selatan. Akan kau dapatkan rizkimu di sana. Karena Allah perintahkan makan rizki yang Allah siapkan bagimu. Namun ingat, wa ilaihin nusur kepada Allah kalian akan dikembalikan. Kalian akan bangkit dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat kaum muslimin, khawati fidin azanallahu iyyakum. Kita sudah dinasihati oleh Allah setiap hari atau setiap waktu. Dari saudara kita yang dahului kita dalam ajalnya. Kembalinya dia ke hadapan Allah Ta'ala kita pun mengucapkan, mengantarkan kepergiannya dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua asalnya dari Allah. Allah yang menciptakan kita yang kemudian mengeluarkan kita ke bumi ini dengan hidup di muka bumi ini. Dan kepada Allah kita akan kembali. Ingat ya fila barakallahu fikum. Semua ini adalah mengingatkan akan tujuan arah hidup kita ini. Manusia semua menuju Allah, tidak kepada yang lain. Menuju akhirat, bukan menuju dunia. Karena kita sudah terlahir ke dunia. Dan Allah sudah tentukan dan telah sediakan rizki kita. Bahkan bukan hanya kita, seluruh makhluk ciptaannya Allah siapkan rizkinya. Allah sampaikan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satu pun makhluk hidup di muka bumi ini, baik manusianya atau tumbuhan dan binatang melatanya, semua-semuanya Allah sudah siapkan rizkinya bagi mereka masing-masing. Ta'lamu mustaqarra mustaudaa. Dia Allah tahu di mana tempat itu berada rizkinya, di mana Allah menyimpannya Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu baiknya Allah menciptakan kita, mencukupi rezeki kita, kebutuhan kita. Kalaupun tidak seluruh permintaan kita Allah penuhi. Pasti kebutuhan kita sudah dicukupi dan dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Dan kata Rasul SAW, Allah sampaikan kefasaruhul kudus firrawi inna nafsa lan tamut atta tustakmal ajalu wa tuta'aba Sungguh telah membisikkan dalam relung hatiku Ruhul Kudus, malaikat Jibril maksudnya. Beliau menghabarkan, mewahyukan anna nafsa lan bahwa satu jiwa manusia ini tidak akan mati sehingga telah Allah sempurnakan rizkinya dan Allah sempurnakan ajalnya. Maka iwafila ya barakallahu fikum ma'aslimin ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Jangan kita salah dalam memandang kehidupan. Jangan salah langkah dalam menempuh perjalanan. Kita semua menuju akhirat. Menuju perjumpaan kembali kepada Allah seperti asalnya darinya, kita kembali menghadapnya. Jangan kita menjadi orang yang menyesal. Karena kita tiada bekal Perhatikan baik-baik. Apa yang disampaikan junjungan kita Rasulullah SAW. Ketika datang seorang laki-laki dari Ansar kepada Nabi SAW. Jadi disebutkan nama sebenarnya. Hanya disebutkan dalam hadis Imam Muslim. Ja'a rajulun minal ansar. Fasallam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qala datang seorang laki-laki dari Ansar mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW atau kepada Nabi SAW. Kemudian dia bertanya, Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang mukmin manakah yang paling utama? Mukmin siapakah yang paling utama? Maka beliau dikat menjawab pertanyaan tersebut Qal ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling utama adalah yang paling bagus mereka ahlaknya. Qala fa ayyul mu'minina aqyas. Lalu orang itu bertanya lagi ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Qala beliau pun menjawab, aksaruhum lil mauti zikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada. Orang mukmin yang paling cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus mereka mempersiapkan untuk sesudah kematiannya. Renungkan iwafillah ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti orang yang tidak mempersiapkan diri untuk inilah dikatakan orang yang paling lemah atau paling jahil. Sudah tahu dia hidup dan akan menuju kematiannya tidak pula kunjung membekali dirinya. Seperti kita, apakah kita tidak marah kalau kita sudah bilang kepada istri, kepada anak, na atau istriku besok kita berangkat. Jam 7 pesawat, kita siap jam 5. Maka apa yang terjadi kalau kita istri tidak persiapan, anak tidak persiapan, tidak menyiapkan bekal. Sedangkan jam sudah hampir jam 7 Nanti ya kita akan, kenapa nggak siap-siap dari tadi sudah dibilang. Kita akan berangkat jam sekian. Lihat ikhwah. Muslimin yang dimulakan Allah. Untuk kita pergi di dunia saja perlu persiap. Bekalnya. Bagaimana kepergian kita yang tidak jelas waktunya karena Allah rahasiakan kapan kita matinya, kapan ajalnya menjemput kita. Yang kita tidak mungkin malaikat malakul mau datang kita bilang tunggu sebentar deh saya mau tobat dulu, saya mau zakat dengan sodako dulu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka orang yang cerdas karena tahu tidak eh, tidak pasti kapan dia berangkatnya, persiapannya selalu. Ya, dia bagus persiapannya pagi ya tetap bersiap-siap, sore tetap bersiap-siap, selalu siap menghadapinya. Sehingga ya fila barakallahu fikum junjungan kita yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dalam hadis beliau menuturkan akhada Rasulullah SAW memang kibi. Rasulullah SAW memegang pundakku dan faqala beliau bersabda. Fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabirin. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau orang asing yang berada di negeri orang, negeri asing atau orang dalam perjalanan. Tentunya ikhwah barakallahu fikum, orang yang di negeri asing tidak akan pernah berpikir untuk membangun rumah di negeri asing tersebut. Yang dia pikir bagaimana cepat ia mendapatkan bekal untuk pulang kembali ke negerinya. Apalagi dia tahu negerinya aslinya dia adalah tempat yang paling baik untuknya. Yang menjanjikan segala kenikmatan dan kesenangan baginya yang ada padanya keluarganya. Begitu orang mukmin rindu kembali ke surga Allah yang nikmatnya kekal, abadi kesenangannya tidak pernah berubah. Muda tak akan pernah tua, senang tidak akan pernah sedih, dan bahagia tidak akan pernah susah. Muda tidak akan pernah tua. Itu surga nikmatnya maka dia orang mukmin tidaklah dia mengatakan dunia ini melainkan tempat untuk dia berjalan menuju akhiratnya. Tidak menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggalnya. Dia tahu, dia sadar bumi bukan tempatnya, bukan negerinya ini. Ini negeri ujian. Sehingga ia pun berusaha untuk terus berjalan menuju ke tempat aslinya seperti yang Allah telah beritakan dalam Al-Qur'an wa mal dunya illa mata'ul ghurur tidaklah kehidupan dunia melainkan ini kenikmatan yang menipu sehingga wajib seorang mukmin hati-hati dan waspada dari tipu daya dunia dan sungguh ya dia akan membekali dirinya untuk bekal ke akhirat seperti yang Allah perintahkan dalam surat Al-Baqarah 197 ya ya ayuh wa tazawwadu fa inna ghaira zadi taqwa wahai orang yang beriman atau wa tazawwadu berbekalah kalian wahai hamba-hamba Allah berbekalah kalian wahai kaum mukminin berbekalah kalian sungguh sebaik-baik bekal itu adalah takwa sehingga Allah mengingatkan hal ini kepada kita untuk kita menyadarinya dan menyiapkannya يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Wahai orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan mestinya tiap-tiap diri perhatikan akan dirinya apa yang telah dipersiapkannya untuk esok bekal apa yang disiapkan untuk besok. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kalau kita tahu besok hari kita akan terbang dengan pesawat umpamanya. Tentunya sudah jauh-jauh hari kita siapkan tiketnya, kita siapkan bekal-bekalnya, ya kita siapkan semua-semua yang perlu dibawanya. Apalagi seperti sekarang ini perlu rapid testnya, surat kesehatannya. Masya Allah. Adakah kita persiapan untuk kematian kita seperti itu siapnya? Sehingga kapan datang waktu berangkat kita siap? Coba renungkan kalau penumpang di ruang tunggu itu kan orang-orang yang sudah siap dengan bekalnya. Check-innya sudah, tiketnya sudah oke, okay, semuanya bekal sudah siap. Dia sudah tinggal tuh ruang tunggu. Coba jadilah kita seperti mereka yang siap di ruang tunggu, kapan dipanggil pesawat jam berapapun dia sudah ada di situ. Tapi tentunya tidak akan bisa masuk ruang tunggu orang yang nggak punya tiket, nggak punya bekal berarti. Kalau di dunia mungkin kita bisa nego, tapi untuk kematian kita nggak bisa di nego. Maka jangan tunda-tunda, sadarlah, sadarlah, Rasulullah ya muslimin. Rahimahumullah, Allah telah berikan kepada kita petunjuk. Eh, setelah mengatakan, inna adena sabila, Ima syakira wa ima kafura. Apakah kita akan menjadi orang yang syukur, mengikuti petunjuk itu? Ataukah kita menjadi orang yang kufur? Dan Allah sudah ancam. Dalam Al-Quran ini, Inna atadana lil kafirina salasilau wa sa'ira. Kami siapkan bagi mereka yang kafir. Rantai-rantai, belenggu-belenggu dari api dan neraka. Ini menyala Sementara inal abrara yasrabuna min ka'sin kana mizajwa kafura. Sungguh kalau orang itu baik-baik, Allah berikan dia surga dan minum di dalamnya dari air yang bercampur kafur. Subhanallah, nikmat Allah bagi mereka. Dan perhatikan ma'asyil muslimin rahimahumullah dalam surat Al-Isra Allah telah katakan, "Inna al Qur'an yahdi lillati ya aqwam." Sungguh Al-Qur'an ini akan membimbingmu pada jalan yang paling lurus. Jalan yang akan membimbingmu pada keselamatan. Dan Allah sampaikan dalam ayat tersebut. Dengan Allah berikan Al-Quran ini bimbingan yang baik, yang benar untuk kita kaum mukminin Sehingga Allah perintahkan kepada kita untuk mengikutinya. Yakni untuk mengikuti apa yang Allah turunkan. Ya? Karena Allah sampaikan dalam ayat tersebut dalam suratul Isra telah habarkan kepada kita tentang Al-Quran ini wa yubashirul mu'minina alladziina ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira Al-Quran ini membawa kabar gembira bagi orang mukmin yang beriman dan beramal saleh. Bagi mereka pahala yang besar yaitu surga Allah balasannya. Sedangkan wa anna ladzina la yu'minuna bil akhirah orang-orang yang dia tidak iman dengan akhirat, a'tadana lahum azaban alima. Kami telah sediakan bagi mereka azab yang pedih. Nah, mereka tidak beriman dengan akhirat. Saya anggap hanya sebatas dunia hidup ini. Sehingga Allah ingatkan bahwa dunia ini adalah kenikmatan yang menipu. Jangan kau tertipu dengan nikmat dunia ini. Persiapkan dirimu untuk akhiratmu sehingga ia fila ma'asal muslimin rahiman rahimakumullah. Dalam hadis yang tadi dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau mengingatkan kepada kita dalam ucapannya Iza amsaita fala diri sabah Bila engkau ada di waktu sore hari, jangan kau tunda-tunda untuk beramal, menunggu pagi. Wa iza asbakta fala diri masa. Dan bila engkau di waktu pagi, jangan tunda-tunda menunggu sore nanti. Takut min sihati kalimarabika. Gunakan sehatmu untuk sakitmu. Min hayati kalimautik. Hidupmu untuk kematianmu. Gunakan sebaik mungkin waktumu. Kesempatanmu. Jangan sia-siakan itu yang Allah berikan kesempatan bagimu. Nah, Asyirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau kita sudah tahu akhir perjalanan kita dan bagaimana kita berjalan menuju tempat akhir dan tujuan kita, kutilah petunjuk. Jaminan dari Allah sudah datang. Lihat dalam Al-Quran berulang Allah sampaikan kepada kita Bani Adam. Ya, kepada kita Bani Adam, Allah sampaikan imma ya'tiyannakum minni huda. Allah ingatkan dalam ayat tersebut, bila datang padamu dariku petunjuk wahai anak Adam, ingat ya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Al-Baqarah 38. Setelah Allah perintahkan Adam turun ke muka bumi ini dengan seluruh-seluruh keturunannya, ke anak cucunya, Ya, Allah katakan kulna bitu minha jami'a. Kami katakan kepada Adam turun kau dari surga seluruhnya. Adam ibunda Hawa dan anak cucunya yang ada dalam keturunan Adam. Itulah rusuknya turun ke bumi ini kita semuanya. Dan Allah sampaikan bila datang padamu dariku petunjuk maka siapa yang mengikuti petunjukku tersebut Allah jamin la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada bagi mereka rasa takut. Tidak ada pula bagi mereka rasa sedih. Allah menjamin keselamatan, kebahagiaan kita. Dan Allah sampaikan pula dalam surat Toha 123-nya. Allah ihbit minha jami'a ba'dukum li ba'din adu. Allah katakan kepada Adam, turunlah kau dari surga seluruhnya dan di dunia ini kita, kata Allah, sebagian kalian akan menjadi musuh di sebagian yang lain. Terjadi permusuhan sesama kita, peperangan sesama manusia, itu sudah Allah gariskan memang. Tapi Allah katakan dalam ayat berikutnya, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّ هُدَى Maka jika datang pada kalian dariku petunjuk, فَمَنِ اتَّبَعَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَسْقَى Siapa orang yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat, dia tidak akan celaka. Jelas urusannya, jelas perkaranya. Bahwa kehidupan kita di dunia hanya persinggahan. Seperti digambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menggambarkan kepada kita tentang kehidupan dunia ini agar kita tidak menjadikan bumi ini segalanya tempat tinggal kita seterusnya. Tidak demikian. Sehingga ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Ma'asri muslimin yang dimuliakan Allah. Beliau menggambarkan kanan Nabi SAW yakul. Mali walid dunya. Innama masali wa masali dunya. Masali rakibin Qala fi zini sajaratin summa wa tarukaha. Beliau bersabda, apalah urusan gue dengan dunia ini? Sungguh permisalan aku dengan permisalan dunia ini seperti permisalan seorang kendar berkendaraan dalam perjalanan. Lalu singgah di sebuah pohon dia bernaung berteduh. Kemudian istirahat sejenak lalu lanjutkan perjalanannya. Bagaimana kalau kita berjalan kehabisan bekal? Mungkin antum pernah dengar hadis Rasulullah SAW yang menggambarkan seorang yang dia tersesat di tempat yang tandus gersang kering di padang Sahara dengan membawa unta yang penuh dengan bekal dan muatan bekalnya. Karena capek lelah dia singgah di sebuah pohon berteduh. Sesaat dia terbangun dari lelah dan tidurnya, karena sangat lelah dia tertidur, ternyata bekalnya tiada kemudian dia pun susah. Maka dia berusaha mencari di sana kemari, yang kemari, sampai habis tenaga dan putus asa. Lihat penggambarannya. Kalau orang kehilangan bekal, seperti itu susahnya. Hampir-hampir dia putus asa, tak ada harapan hidup. Karena bekalnya hilang. Tiba-tiba datang untanya lengkap dan muatannya. Sungguh amat sangat gembira dia Saking sangat gembiranya. Sampai dia terlupa ucapannya tak salah-salah. Ya. Dia ucapkan. Dalam doanya Allahumma anta rabb, dan anta abdu ana rabbuk. Ya Allah engkau hambaku, aku robmu Keliru. Tapi ini karena saking bahagianya sehingga tidak ada. Karena kehilangan akalnya sangat-sangat bahagia sampai hilang akal, tidak ada dosa. Ini penggambaran betapa gembiranya ketika orang itu dapat dibekalnya. Nah bagaimana orang berputus asa di akhirat ketika tiada bekal memang dan tidak bisa lagi berbekal. Maka dengar firman Allah Ta'ala wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ya ahadankumul maut فيقول rabbi لولا akhartani ila ajalin qarib وَأَصَدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ Coba perhatikan. Apa yang Allah sampaikan dari ayat ini. Infakkan sebagian rezeki yang kami berikan pada kalian. Sebelum datang ajal menjemput kalian. Sebelum kematian menghampiri kalian. Sehingga kalau ajal tiba sudah datang waktunya. Kalian hanya mengatakan, Ya Allah tundalah sesaat hidupku, kematianku. Beri aku kesempatan sebentar ya Allah. Sehingga aku akan bersedekah dan aku akan jadikan diri ini orang saleh. Namun apa yang terjadi wa ya barakallahu fikum? Allah katakan walayu akhirullahu nafsan idza Allah tidak mungkin menunda kematian seseorang kalau sudah datang tiba waktu ajalnya. Dan ini menimpa setiap kita. Kata Allah, kullu nafsin da'ikotul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan tidak bisa seorang menolong kalau aja sudah tiba. Membantu untuk memanjangkan umurnya tidak bisa. Allah katakan wajah sakaratul maut di haq. Dalika ma kunta tahid. Dalam surat Qaf 19 Allah sampaikan dan datang sakal temut dengan benar menimpa kalian. Dan itu apa yang kalian menghindar darinya, berusaha lari darinya, tapi tidak mungkin. Sehingga ingat ya fila barakallahu fikum. Allah sampaikan kalla ida balagha ditaraki, wa qila man raq fadanna annahu al-firaq wal taffat ash bisak, ila rabbika yama'i binil masak, Allah ingatkan kita untuk kita jangan lengah, jangan lalai dengan dunia ini, lupa akhirat. Dan begitu katalah sungguh ketika engkau telah sampai nyawa atau nafasmu ditenggorokan Ketika nyawa sudah hanya ditenggorokan Dan ditanyakan, kila manrok. Ditanya siapa kiranya orang yang bisa menolongnya menyelamatkan dari kematiannya. Dia sadar itulah hari perpisahan. Betis berpaut dengan betis. Tanda ajal sudah dekat. Berjalan dari ujung kaki terus ke atas. Tak lagi ada gerakan dan apa, mulai dingin. Kepada Allah ketika itu mereka akan kembali. Apakah kita tidak sadari ini dengan saudara kita yang telah duluan meninggalkan kita? Apakah kita mengatakan mereka telah selesai urusan? Tidak ada lagi kebangkit. Ingat bahwa Allah sayang kita sehingga Allah katakan wal tandur nafsun ma qaddam. Perhatikan masing-masing diri kalian apa yang telah dipersiapkan bekalnya untuk esok. Bertakwalah kepada Allah sungguh Allah Maha tahu apa yang kalian perbuat. Orang yang tahu tujuan dan dia tahu perjalanan menempat tujuan itu adalah panjang maka dia akan persiapkan bekal yang cukup tapi ringan dibawa. Dan bekal yang cukup dan bawanya ringan, yang mudah, itulah takwa. Bukan dunia, bukan harta. Untuk kembali kepada Allah Ta'ala, kalau kita disuruh bawa harta, bawa dunia ini, subhanallah, ikhwa barakallahu fikum, asyal muslimin, rahimahamakumullah. Kalau mungkin ada manusia yang bisa bawa hartanya ketika mati. Bukankah kita saksikan kebenaran sabda Nabi SAW? Ida matal insan atau yatba'ul mayyit. Ya, salasun. Yang mengiringi mayit ketika meninggal dunia, kita saksikan. Tiga. Yaitu apa? Malu wa ahluhu, hartanya, keluarganya, dan amalnya. Namun yang dua balik, hartanya tidak mungkin, mobilnya dibawanya kubur, emasnya, jualannya, tokonya, rukonya, semuanya tidak mungkin. Penjabatan pun berakhir. Dulunya dia raja tapi sudah mati, tidak lagi jadi raja. Jadi mayit. Dulunya dia kaya raya, tidak lagi bawa kekayaannya. Harta balik. Jadi ahli waris yang punya Istrinya pun kembali, anaknya pun balik. Tak bisa dibawanya, menyertainya. Dikubur tinggal amalnya. Maka persiapkan bekal amal solehmu. Sebaik-baik bekalmu. Dan ingat bahwa mukmin yang paling cerdas itulah yang banyak mengingat kematian. Dan dia paling bagus dalam mempersiapkan bekal untuk setelah kematian. Dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menuturkan "Kala Rasulullah SAW beliau Rasulullah bersabda Ja'a Jibril ya kata dia datang malaikat Jibril kepada Nabi SAW saya ulangi dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata dia menghabarkan bahwasanya malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dan bertanya atau berkata ini dari penuturan beliau Rasulullah SAW tentunya dari Sal bin Sa'ad As-Sa'idi. Beliau menuturkan, Ya Muhammad, Ish ma syi'ta, fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad SAW, juga engkau sesukamu, sungguh engkau akan mati. Ya, Wahib man syi'ta fa innaka mufarraqahu. Dan engkau cintai siapapun yang kau suka untuk kau cintai sungguh engkau akan berpisah dengan orang yang kau cintai dan apa yang kau sukai. Fa'mal masyikta fa kamu mujiyun bihi. Beramalah sesukamu karena engkau akan dibalas dengan amalmu tersebut. Kalau baik, baik. Kalau buruk, buruk kan sudah Allah sampaikan. Wa may ya'mal misqala dharratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dharratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun dibalas. Yang melakukan kejelekan sekecil apapun akan dibalas pula. Ya. Sudah kita dapat ayat ini. Cuma kuala ya Muhammad sarful mu'min qiyamul lain. Kemudian Jibril alaihissalam berkata, wahai Muhammad SAW, semulia-mulia orang mukmin adalah orang yang gemar atau selalu mengerjakan sholat malam, qiyamul lain. Wa izzu istighnahu anin nas dan semulia-mulianya mereka adalah orang yang dia tidak butuh kepada manusia. Hadis ini Imam Al-Hakim dihasankan oleh Imam Al-Bani rahimahullah taala. Perhatikan afila ya barakallahu fikum apa pula yang disampaikan Rasulullah SAW ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dalam hadis ya dari bil Abbas Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala dia berkata ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala dan bertanya Ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabani Allahu wa ahabani an-nas Ya Rasulullah Tunjukkan kepadaku, kata dia laki-laki itu. Tunjukkan kepadaku pada amalan. Bila aku mengamalkannya, akan mencintaiku Allah. Begitupun akan mencintaiku manusia. Fakala maka Rasulullah bersabda. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Engkau berlaku zuhudlah di dunia, percaya Allah akan mencintaimu. Fajhad fima indan nas. Engkau berlaku juhudlah terhadap apa yang ada pada manusia. bukan nas. Niscaya manusia pun akan cinta padamu. Ini hadis Hasan dari Ibnu Majah dengan sanad yang hasan pula dan yang lainnya juga demikian. Perhatikan iwafilah kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Hadis yang seperti ini anjuran Rasulullah SAW untuk kita berambisi meraih kebaikan akhirat, bukan berambisi berlomba meraih dunia. Karena kita mau berlomba dengan manusia meraih dunia ini, mengejar dunia ini, percuma. Tidak mungkin akan kita dapatkan kecuali sebatas jatah kita saja. Ya, kita hanya akan dapatkan jatah kita kalaupun kita habiskan seluruh waktu kita sehat kita untuk cari dunia, tidak akan menambah jatah kita yang Allah tetapkan. Dan tidak bisa Allah itu keliru memberikan jatah kita kepada orang lain. Atau dikurangi, tidak mungkin. Allah telah tetapkan semua itu jatah kita, rizkinya, ajalnya, celaka, bagiannya Semua kita telah dicatat oleh Allah. Ditetapkan oleh Allah. Sehingga ketika beri perintahkan kita jujur kepada dunia, Allah akan cinta kita. Orang yang jujur pada dunia, jatah tidak akan terpedaya dengan dunia, tapi dia tetap akan mengejar akhiratnya. Seperti yang Allah perintah, wabtahi ma'ata kalau darul akhirah." Kau cari yang Allah siapkan bagimu di akhirat itu surga. Jangan kau lupa nasibmu di dunia. Lihat, ikhbarakallahu fikum, inilah tujuan kita, sadarlah. Kalau benar kita ingin masuk surga, tempuhlah jalannya. Dan tidak ada jalan ke surga kecuali jalan yang telah Allah gariskan, siratal mustaqim Siratul ladina an'amta alaihim. Itu yang Allah perintahkan kita minta selalu. Sadari permintaan kita ini. Bukan permintaan untuk dunia. Tapi untuk kita dibimbing menuju surga. Jalan orang-orang yang diberi nikmat Allah. Para nabi. Sidikin, suhada, salihin. Tempuh jalan mereka itu. Kalaupun kita tidak bisa sebaik mereka. Kita sudah berusaha. Mencintai mereka menempuh jalannya. Semoga kita dapati apa yang dijanjikan Allah. Dari lisan Rasulullah SAW beliau sampaikan, Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintanya. Ketika Ibnu Umar anhuma ya, ada di samping Nabi SAW, atau Ibnu Abbas datanglah orang Badui. Dia bertanya, Ya Rasulullah, atas keangkapan kiamat. Ini orang polos, datang dengan suara lantang bertanya, Ya Rasulullah, kapan itu kiamat? balik tanya lagi. Ma'atad Nabi, apa yang kau siapkan dengan kiamat itu? Dia mengatakan, Ya aku banyak sholat, tidak pula aku banyak puasa. Ini ribullah Rasul, aku cinta Allah dan Rasulnya. Beliau pun dengan nada yang bagus al ma'aman ahab. Orang akan Allah kumpulkan bersama orang yang dicintainya. Seseorang itu akan Allah kumpulkan dengan orang yang dicintainya. Maka komentar beliau doa anhuma tadi, paling gembira aku. Dan tidak ada lebih gembira dari saat itu aku dengar langsung beliau bersabda. Orang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Maka aku berusaha mencintai Rasulullah SAW. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan anhum agar Allah kumpulkan aku bersama mereka di surga Allah. Nah, perhatikan kaum muslimin, kematian tidak kenal usia, bisa saja sampai tua kita hidup di dunia, bisa hanya sampai usia muda, remaja, atau bahkan kita baru lahir bisa meninggal dunia. Ajal tak kenal usia, tak pandang usia. Bersiaplah untuk itu semua. Barakallahu fikum, mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk renungan kita, kemanakah arah tujuan kita. Bahwa kita semua mukmin tentunya sama. Kita ingin ke surga Allah. Dan jangan sampai salah jalan, kata akan sampai tujuan. Apalagi tersesat jalan, tentu tidak sampai tujuan. Habis waktu dalam kesesatan, kita akan menuai kerugian. Tidak akan dapat apa yang dicita-citakan. Barakallahu fikum yang benar tentu dari Allah semata. Yang salah adalah kekurangan kami pribadi kami, kami tobat kepada Allah Ta'ala. Wa barakallahu fikum. Semoga Allah barakai kita dengan ilmu ini menjadi manfaat bagi kita dan sadar kita untuk berbekal menuju ke akhirat kita. Jazakumullah khairan jaza. Subhanaka wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.